cetrok lo, ya tangan lu sengkleh, sengkleh. <laughs> Aduh, war kita bisa ah kedengaran lagi suara kita. Emang apa namanya uh, setiap ini juga pengunjungan <laughs> orang udah mengajar itu nah dia katanya orangnya nah dia katanya jadi <laughs> jadi kayak copet aduh aduh saya kalau saya ingat-ingat rumah tangga di sini hmm, udah bosan banget sama kaya ini sebetulnya <laughs> Aduh, pengen miskin bagaimana rasanya jadi orang miskin? bagi bagi aja, Bung, duitnya, Bung. <laughs> Kaya nambah lagi, nambah lagi. Aduh, bukan main duit udah selebar pojok yang di lemari es. <laughs> di WC itu duit udah duit lebar jagat dah bukan enak enak ah jadi orang kaya ya kita makan pagi sore ada kalau sedikit kalau miskin makan pagi mikirin sore makan sore mikirin pagi eh tewa saking susah makan susah make hilapnya Allah dah tuh Orang miskin itu kerjaannya. <laughs> Orang kaya bagaimana kurang enak. Iya. Pagi pagi koran udah nyampe. Udah nyen dia. Membantu langsung bawa kopi. Dia <laughs> tiba ngeririk uang sok dia ditaruh di meja. Iya. <laughs> Baca lagi koran. ini kita cakep lagi. Saya kan yang bini yang kurang cakep semuanya gila tidak musuhi santai perempuan yang rasanya, ya dapat bini udah dua biji, asalnya namanya nggak setuju dibuang. <laughs> bini dibuang kayak sampah. Apalagi rumahnya kurang sia sama laki, kurang hormat sama laki, wuh, nggak lama dah. <laughs> Perempuan udah sebelah kampung sudah ambil semua udah. Orang <laughs> biar kali itu. Habis bekaya saya sawah lebar, kebun juga. Rumah Orang-orang bukan bertingkat, kita udah bertingkat. Tapi kalau orang <laughs> sekarang bertingkat ke atas, kita ke bawah. <laughs> Aduh, enak aja. Tadi sih orang hidup langa, pelongo kayak ayam tetelo. <laughs> Tapi kita mah udah, pokoknya. Bini baru ganti lagi nih. Waduh, pakai dikata ganti lagi. Emang kemarin dulu bininya yang mana? Ah, yang mana? Oh, ketahuan kalau begitu ya. Saya ini bini yang baru. Ya, kan namanya kan lu yang lama. Wah, orang kaya dong kali dulu ya. <laughs> yang lama tadi katanya bini saya yang baru yang ini. Lu, yang lama ditaruh di mana? Lu jangan pakai ngada-ngada gitu kan. Lu sebelumnya jadi yang gua kan udah sendiri kan lu. Kenapa? Ah, pakai BB. Kapan kaos disambung? <laughs> bang, jangan sombong bang, kekayaan cukup, lebih daripada orang-orang. Sekarang lo baru kenal eh, di sini sama di sini lo udah kenal sendal jepit segala. Iya. Lop buntung. Punya sendal jepit aja pakai lagu. Dulu-dulu juga saya kenal sendal jepit. Nah, kan di sini lo makan apa aja, lo makan ada. Lau-lau apa aja lo, asal lo niat udah tinggal ada aja. Iya memang. Apa pakai kudu lo? Ya enggak memang. Namanya puas lo, namanya punya laki gua. Iya bang, saya juga rasanya senang punya laki abang. Mau makan itu ada, mau pakai ini ada. Tapi nih abang nih yang suka sombong sama orang. Sombong apaan gua? Iya mentang-mentang kaya juga. Bang, gak ada yang kayak ngagul sama abang mah bang. Orang-orang mah kaya juga diem-diem. Gak pakai diomong ngomongin di depan muka umum. Lu jangan suka ngomong begitu. Gua kan lagi ngancam sama lu. Ngancam? Apa lu bapak lu dikit-dikit dateng. Duit. Eh, eh. Rokok. Waduh. Ya. Bang, itu sih wajar kalau mertua begitu mah bang. Namanya wajar membeliin, wajar ngasih. Pikir aja asal bapak lu datang, telur baru hilang. Bapaknya disangka nyolong telur. Bokir kebangetan amat ya abang mentang-mentang kaya bang. Boleh jadi lalu aja namanya. Pesen dong pak kalau datang sana rumah mantu yang kaya, mantu yang mewah. Jangan suka camat-camat aja dong. Kan gue hitung telur di karangan. Dihitung? Nah. Ada berapa yang melarnya? Nah, enggak cerita yang asal meraja juga dekat apa nah yang masih baru gue laporan sama gua. Waduh, ya waduh. Abang bang kebangetan bang laporan bagaimana tuh ayam? Saya mesin baru bau bunyi. Kamu laporan. Kalau begitu abang punya bahasa ayam dong. Bukan bahasa ayam itu namanya cirinya ayam lo begitu lo udah berapa biji kakak itu ayam lo ada jadi situ juga kalau bukan bapak lo nih bawa pulang ya. kan telur eh, ayam enggak ketahuan lo apa enggaknya enak banget segala bawang hilang cabe Gua kira emang orang tua saya gembel aku bang segala bawang segala cabe dibawa pulang lu bagaimana kurang enak apa dianggap buang namanya gue perhitungan sama bini kan kagak nah lah, makan pakai tidur apa lu nyewa di sini? Ya, iya, eh bang, nggak abang kagak orang-orang itu sih, mau bini mah nggak ada yang perhitungan ke situ bang. Ya. Nah, mau bini mah wajar abang ngasih tempat tidur, wajar makain. Iya, lu pikir dong kalau ngontrak lu duit? Pikir. Duh, tik. Penyelinting, penyelinting. Ya kali bini sama laki pakai ngontrak. Abang juga bang, kalau saya mau perhitungin abang, utang abang berapa duit sama saya? Lah utang apaan lu sama lu? Ya ilah, pakai utang apaan? Nah. Eh coba abang kalau di mana-mana, tidur kepengen anget, tidur kepengen ada yang nemenin. Bayarnya berapa duit sejam? Lah. gimana lain namanya, gua. Lain apa? Mukanya lain nama muka lu sama muka yang di di losmen lah lah. Gua ilah. <laughs> nampak ke muka Ustaz kepikiran abang bang? Lah, ulah baru pernah nyuci muka. Lah. Lah, kemarin kan nyuci muka. Hmm, makanya gue jadi perempuan kalau supaya pengen disayang sama laki, uh -uh. disayang sama namanya laki spesial sama bini harus tahu caranya dong jadi perempuan. Oh, jadi saya belum pakai caranya dong caranya begini-begini. Maka dibeliin alat muka itu laki suruh berhias mukanya yang secantik-cantiknya. Tiba-tiba lu salah salah pengertian. Laki demen orang marah. Laki mau kawin lagi lu jengkel. Siapa laki yang salah kan itu bini. Waduh. lo enak bener bini yang salah. Laki yang betingkah mau kawin lagi. Wah. tadi Habis lu nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya bagaimana. Begini pokoknya kalau jadi perempuan ya. Pengen disayang sama laki, dihormat sama laki, dicintai sama laki. laki. Itu alat muka pakai dong asal sore. Oh, habis mandi. Ya, ini andai kata laki kita di kantor. Uh-huh. Laki kita pulangnya jam 12 umpamanya. Hmm. Laki kita jam 9 udah mulai dandan tuh. Apa yang oh. ada pakai muka kita. Oh. Jam 9 kita udah rapi gitu. Nah. Oh, oh. Laki kan pulangnya jam 12. jam Kira-kira jam 10 kan bedak udah luntur lagi. Oh, keringetan. Keringetan. Hmm. Pakai lagi tuh. Pakai lagi. Bukan setip pakai semuanya sifat sedo pakai semua itu. tuh. mm hmm Jam 11 sudah kering, luntur lagi. sudah luntur lagi. Bedak pakai lagi dah, pakai basah dah. Pakai lagi. Ya polres lagi. saya oh. Supaya jangan anu, jangan luntur. Oh, jangan hilang bedaknya. Nah jam 15 lagi, lu dijaga di depan itu di depan pasti jam 12 dia pulang kan iya mau ada waktunya lalu udah lagak lagi buat ngormat laki itu harus begitu tuh laki wajib dihormati uh -uh. lu dari depan dalam keluar udah mundar mandi ya udah rapi nih badan mah tapi ya lu nyender dari ibu pun palem dah nyender ibu pun palem iya baru nungguin laki pulang uh -uh. dan nanti gua lihat dari jauh jauh juga ngeliat lu udah kaget ya udah setan gua oh udah langsung dicium aja bini cakep kaget gua takut lah takut tapi kesebelan bedak lu diem jadi saya. Ya udah kayak main magal lagi kan. <laughs> Ngajarin ini bukan yang benar abang mau bang. Nih gua ajarin ya. Oh. tembok perempuan ya. Kondangan mukanya dirapihin. Mm Mau nonton muka dihias. Iya dong seorang banyak yang pada lihat. Itu salah itu sebetulannya. Lah kok salah bang? Mestinya di rumah serapi-rapinya. Oh. Kalau mau pergi nonton atau kondangan nggak perlu rapi, lanjang gue menjadi soal. <laughs> jadinya kalau kita kelanjang mau pergi kondangan nanti orang bini siapa anak kelanjang bulat Nah bini apa bokir yang kaya oh jadi orang kesep tuh lah gila kali kalau muda ada yang yang kagak-kagak aja ngajarin bini aduh bukan main gue ngajarin bisnis susah amat ya yang ngajarin bini mah bang jangan suka dikasarin, mesti pelan-pelan, baikin. Lo lagi kemarin marin ini salah perhatian lo. Masih disalahin juga abang saya bang. Lu kenapa tidur di balik nggak ngomong-ngomong? Hah? Lagi kapan? Benci sama gue lo, hah? Iya ada senang lo sama gue. ayam Bini di trading begitu, salah apanya bang? Iya, tapi namanya hormat cinta sama laki, jangan begitu dong. Kalau tidur gue balik ngomong-ngomong, jangan balik belakang begitu. Gue ngadepin apaan itu. Oh, yang saya balik ke belakang? Iya. Nah kalau sebelah kanan saya pegel, saya balik sebelah kiri. Tapi laporan dong, bang, bang, saya mau balik. Begitu kenapa nggak bisa? Oh nanti kalau saya laporan, bang, bang, saya mau balik. Entar iya. bang. Lah gua bisa nyamut. Ah. ah. <laughs> Abang doang bang, yang tentang semua punya laki orang kaya juga gitu, nyalain bini terus abang mah. Habis ya, perempuan kan wajib hormat laki, sebab laki adalah pangeran rumah tangga yang wajib dihormat. Waduh, abang pangeran? Ya iya pangeran rumah tangga. Oh, kalau gitu yang namanya pangeran abang nih ya bang ya? Iya pangeran pangeranan <laughs> iya bang. Udah pulang dari kantor, bapak pagi cium tuh. Oh dicium. Nah habis? Dicium selepot aja ya? Lah iya. Uh -uh. Biar biar ganteng nyiumnya apa matang apa mentah. <laughs> lah emangnya bengga pakai dicium begitu? Eh, ngomong-ngomong persiapan lu udah ada? Oh, nyiapin yang buat abang makan? Iya, temen-temen gue mah ke kantor. Lah kok ke kantor terus sih? Iya, lo tau sendiri kan gue, eh? kerjaan gue dinas yang malam. Ya bentang-bentang dinas juga bang ke kantor sih ada waktunya. Pagi sampai jam 4. Ya kan gue sebagai direksi uh, perkasetan gue. Per perkasetan? <laughs> Macem-macem aja apa? Yang suka-suka ada di piringan hitam yang suka ada di radio. Iya, gue sebagai bosah. Eh, bosah. Nggak mau jadi bos terus anjing gonggong. Ini gue yang namanya penguasa kaset. Bosnya gitu. Nah, iya. Setan orang kata kaset, kasetan abang mah. Nah, lu kalau aneh kata gue ke kantor jangan sifat apa namanya sifat apa sangka gue berbuat yang kagak-kagak lu harus berdoa laki di mana mana tuh supaya apa segala kerjaan laki supaya keterima dan baik gitu saya mau bang emang setiap hari juga kalau abang berangkat saya barengin saya saya doain nah itu oh ya Tuhanku nah lindungilah suami saya lindungi jangan banyak banyak lendir <laughs> lindung yang di sawah. Eh, ini lindung apa Maksud saya minta perlindungan sama Tuhan. Oh iya iya. Semoga lah selamatkan laki saya. Itu udah bagus. lagi gigi laki saya. jadi <laughs> didoain sambil geledek abang mah. Gue berhentiin lagi di bibit lu bakalan. Lemah saya kerja, iya. Lebih ini mau diberhentiin. Sekarang, kalau udah ada persiapan, gua mau istirahat dulu ibu mau makan makan no kopi juga udah dingin no saya siapin iya bang begini mm -hmm. lo orang kaya sama orang miskin beda caranya kalau orang miskin tiba-tiba kopi masih panas mm -hmm. udah diminum oh kalau orang kaya mah lain ya bang orang kaya mah api kalau mm -hmm. belum dingin dulu belum diminum oh jadi demen yang dingin dingin iya orang kaya mah tahan sama lapar Ah, lapar, lapar. Kok tahan sama lapar orang kaya? Lapar, lapar, lapar, lapar, Eh kebanyakan begitu saudara-saudara ya. Kalau orang miskin tempo tempo jam 10 udah makan. Iya dong, kesehatan Tapi orang kaya makan kalau belum satu, belum jam 2 belum makan. ah medit namanya. Bukan medit, banyak yang dipikirkan. Ya. Itulah belum bayar, itulah belum diatur, itulah segala belum beres. Kamu begitu, jadi eh, makan itu nggak nggak nafsu, jadi mikirkan apa segala kerjaan atau perdagangan. Gitu. ya. Ngomong oh, perdagangan. Apa namanya? Pikirin dagangan gitu. Iya. Ah, udah deh kalau mau ngopi ngopi noh. Ngolah apa lo? Sekarang? Iya. Sayur asem. Ah, asem lah ya, asem lah ya. Eh, orang Betawi pakai bosan sama sayur asem, Abang. Sayur sana dong, cara sayur. cara luar kayak cara masakan cara luar lo nggak bisa. Masakan luar masakan apaan sih, Bang? Ya, atau masakan cara Jepang atau Korea lah iya dong. Kalau masakan Korea apaan tuh? Ya, ini pakai anu ini makannya pakai dijapit. Ini pakai dijapit makan jangking. <laughs> Orang Korea makannya pakai dijepit. Ya lu tahu sendiri laki itu emang uh, namanya uh, giginya udah kurang mampu. Harus lu olahnya empuk-empuk. Oh, mesti diempuk-empukin dulu. Iya. Mm -hmm. Supaya benar namanya itu menghormat laki. Mm -hmm. Ya. Iya. Makanan juga harus tahu tahu apanya nih? Ya kalau kedoyanan laki dan kesukaan laki. Iya dong itu mah saya perhatiin. Iya ikan kambing enak ya, hmm ikan sapi enak. Tapi kalau orang kadoyan doyan tetap nggak doyan. Oh kalau kita gitu abang mau nggak doyan daging ya bang? Ya pokoknya begini olahan lo jangan lepas dari jengkol. Nah. <laughs> Malu orang kaya doyan jengkol. Kalau gitu medit bener-bener ya bener. -bener. Cuma ada ciri kalau orang kaya sering makan jengkol di kamar WC ini pesinya dibilas setan. Ya makanya malu dong kalau orang kaya kencingnya bau. Ah kalau gitu gue ah, makan dulu ya. Ah? ah si Mali kenal ya? Ah si Mali nggak usah ditanyain lagi udah kurang ajar dia mau bang. Kerjanya udah nggak benar dia mah. Alah, gua makan nih. Ya udah makan. Anda dia kalau aneh kata ada tamu, mm -hmm. bilang gua lagi istirahat dulu ya. Iya. Mm -hmm atau yang dari kantor atau dari koramil atau dari uh, produser mana aja mm -hmm. nanyain gua lagi tidur ya uh -uh. tapi kalau dia ada penting sekali bangunin lo oh boleh dibangunin bangunin gua uh -uh. tapi bangunin jangan saya seperti yang sudah deh, terus orang namanya bangunnya begitu nah kan colek-colek yang dicolek begitu kalau bangunin lagi cium <laughs> eh udah tua bang malu bang jangan sistem anak muda aja dipakai eh itu nanya cinta sama laki dong kalau gitu bangunin abang nggak besok-besok dikium? Kium, Kan oh, lelaki masih bawa perempuan juga matanya ngelirik, dikit-dikit melek melek terus seragam ya. Dan <laughs> yang dikium juga yang tidurnya kadang ngiler. Kenapa abang tidur ngiler? Jangan tidur cium ngilernya. ya bau. Ah, gua bakal abang orang kaya juga ah. Nyiumnya hidungnya, hidungnya. Oh, hidung nabang. <laughs> Eh, ya? Oh, dah. Jangan lupa ya, cium ya kalau kamu mau menunggu ya. Oh, oh, pokoknya saya nggak cium lagi, saya gigit pokoknya. Bisa eh, orang kerjaan yang lain ketawa mulu kali ya. Itu ah, juga petangga dia memang senang benar dia mah. Ah ya? Oh, oh. Aduh, aduh. Bujang yang taksiran jadi kesel aja hati kita nih. Bu, bu, Waduh, waduh, waduh. Dari mana Malik? Dari kebun habis nangkap ayam. Nangkap ayam? Mm -mm. Ayam siapa yang ditangkap? Ayam tetangga. Eh, eh, buat apa? Di rumah bapak. Kapan bapak nyuruhnya? Kemarin ayam tangkap. Ya cariin di kandang, kandang kita nggak ada. Terus? Iya, kan ayam kita habis. Yang ditangkap juga yang punya kita, Mali? Mana ada, kan ayamnya udah kagak ada. Oh, ah, jangan banyak alasan. Saya ini merhatiin Mali bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu. Nah, Kerjaan namanya jadi bujang lamun begitu. Udah digaji salah, apalagi nggak digaji. Ya, mungkin gajinya kali kurang gede, Bu. Kurang gede? Iya. Memang mesti berapa duit digaji? Ya umumnya sekarang si bujang nggak lebih kurang dari dua juta, Bu. <laughs> Satu bulan minta 2 juta, siapa? Lu mau ngerampok atau mau jadi bujang, Mali? Ya, itu kan permintaan saya. Ya orang tuh jadi bujang yang wajar aja. Biasanya kan 40 ribu sebulan saya gaji. Wah udah nggak pasaran bu sekarang bu. Oh jadi nggak pasaran? Eh. Mestinya 2 juta. 2 juta gitu termasuk saya. Jangan-jangan orang-orang lebih dari itu kali. Nah, apa bilang? Ya coba aja bu tanya-tanya baca di koran. Wah itu si Mali kemenangan Mali. Awas pokoknya Mali ini. Kalau Bapak tahu pokoknya maling nggak pakai ditanya lagi ya. Kadang-kadang dibentiin kali. Ya jangan Bu, kesian saya kan termasuknya orang desa, orang kampung. Makanya saya kerja juga saya orang susah kan Bu. Ya saya tahu, makanya kalau orang susah mesti punya pikiran dong. Ini begini Bu. Kenapa? Sebetulnya kalau emang Ibu udah lihat saya sering lamun, mm -mm. sering melongo. Uh -huh. Emang ada sedikit soal yang termasuk nyangkut di diri saya Bu. Oh, ada persoalan? Ada. Oh, saya punya salah sama Malik. Ya, kalau ibu sih, di mana orang kaya punya salah sama bujang? Mungkin bapak kali sering ngomelin Malik. Enggak, bu. Demi Allah. Ya, Ini iya loh, kayak orang sembayangan aja ngomongnya pakai demi Allah. Ya biar belum gue sembahyang tapi Allah melakukan wajib kita kenal bu. Oh jadi biar pun bujang kenal sama Allah. Kenal. Kayak apa tuh Allah? Itu yang jenggotan. eh, eh, Allah jenggotan ngaco aja nih malin nih. Begini Bu, apa yang saya nggak ngomong takut nanti bapak ngomel, apalagi ibu. Mm -hmm. Saya ngomong takut ibu nggak percaya lagi. Eh kalau benar sih ibu percaya Mali. Begini sebelumnya saya kerja di sini, mm-hmm. tadinya kan bapak saya jual tanah tuh di kampung. Oh tanahnya luas kali. Ya luas sih enggak ya lumayan lah. mm-hmm. terus? Kebetulan duitnya saya pakai. Duit orang tuanya malih Mm -mm. Dibuat apa tuh duitnya? Ya maklum kalau namanya anak muda mah bu. Uh -uh. Kalau ngeliat saya duit di kantong udah pengen maura aja kan. Nah, Yang penting kan penampilan bu. Oh jiwa muda sih ya? Iya. Nah, terus? Lama kelamaan saya lupa duitnya yang saya pakai satu juta habis. Habis? Iya bu. Buat beli apa? Ya, ya maklum yang tadi saya kata anak muda namanya ya kesenangan apalagi. Uh -uh. Jadinya? kebetulan sekarang saya lagi bingung sebab bapak saya udah nanyain. Oh, udah nanyain duit itu? Iya, tapi saya nggak nggak kalah alasan sama bapak saya. Mm -mm. Pak, duit tenang, mm -mm. duit ada. Duit yang jelas habis. Iya. Cuman <laughs> yang separuh ini setengah juta saya pakai kawin, mm -mm. yang setengah juta lagi saya bikin rumah. Nah, itu dia punya alasan tepat itu. Soalnya kalau saya nggak punya alasan begitu, bapak saya orangnya darah pendek, Bu. <laughs> Bu, yang asal ngomel terus mukul apa bu? Yang suka emosi? Iya. Darah tinggi. Tinggian mana sama bus bu? <laughs> Tinggian gigi mau. Lewat jadinya. Iya maksudnya saya nih mau minta tolong juga kalau misalnya udah ada bapak gitu. Bapak sih ada Mali, cuman lagi tidur. Tidur? Ya sumpah mau maling bener-bener urusannya ke situ ya boleh saya bangunin. Ya cuman saya takut nanti bapak lagi Nggak percaya, tolong nggak bu, tolongin saya bu. Oh, jadi uh, eh, saya yang bangunin? Hmm, ngomong dah sama bapak. Hmm. Ya nanti caranya bagaimana dah? Kalau misalnya gitu, ibu udah rugi sama bapak mah. Iya, pokoknya saya sih namanya bu, uh, Bujang ha. Ah. sama Dunungan. Iya, iya. Apa keperluan Bujang, pasti Dunungan pasti turutin. Makasih bu, makasih oh, bu, uh. Ah. makasih bu. Aduh, bilang benar tuh. Ngomong-ngomong, dan ibu dari pagi kok apa sore begini belum salim bu, nggak bau bu. Eh, eh, orang kaya pakai dibilang bau. Orang kaya sih badannya nggak ada yang bau, Malik. Iya, kalau badan sih nggak, tapi baju salin dong, Bu. Soalnya ini lagi diresepin ini sama Bapak. Ya, tapi kan kalau misalnya nggak jadi, nanti kuman-kumannya telah menyangkut, Bu. Lah kan yang nyangkut gigi. <laughs> Ibu iya, kalau apa-apa. Ngatain gigi saya begini, Bapak giginya begitu, Mas Tril. Eh, ngata-ngatain dulu, Saya heran Bu sama Bapak ya. Heran kenapa? Oh, Bapak saya lihat giginya panjang bisa kaya. Uh -uh. Kenapa saya kok gigi saya lebih panjang dari Bapak miskin, Bu? Ya mungkin dari dasarnya malah udah keturunan miskin. Apa giginya panjang sama? Ya menang panjang gigi bisa usaha. Giginya panjang naik motor. Giginya panjang naik motor. Iya. Kok saya giginya, Bu? Panjang jadi bujang. Ya, itu namanya bagian, Mali. Panjang, gigi apa kali saya buat? Bisa begitu. <laughs> Iya lo hmm? bu, bilangin. Bilangin Bapak, kamu kan udah bangun. Heeh. bangunin ya. Saya mau ke belakang mau ngeliat mobil bentaran. Jangan jauh-jauh. Katanya mobil mau dipakai ke kantor sama bapak yang putih. Heeh. Uh -uh. Aa. Aa. Aa. Laki jangan mm. Bangun dong, Aa. Ciumannya mana nih? Lah, bisa kan lehernya abang tekuk begitu? Hmm, baik. Kagak nyium dia bang, saya takut gigi abang nyelangar begitu ya. Cara lagi nyium aja pakai ditadi, kalau nyium ngapain? Ini ama, ada apa lagi? Ini si Mali titip salah sama saya. Hah? Dia ada perlu katanya sama bapak. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Mali! Dia Mali. Mali. Saya. Waduh, udah pantas sama kemiskinan lu ya. Ya jangan pakai dikata pak, paling yang saya jadi bujang pak. Bukan, abang ngomong orang susah jangan loyok begitu dong. Ya maklum pak, abis saya mau bagaimana sehat, orang tidurin juga <laughs> jangan tidur di balik pak. Tegar dong, tegar. <laughs> ya bisa tegar kalau gaji cukup sih pak. Masih senang lo kerja sama gua. Waduh, bukan senang lagi. Saya kerja di sini dah. Menguntungkan apa niat? Mimpi juga nggak pengen berhenti pak. Oh no ya, yang put apa namanya? Pak Ono yang yang sedan. Iya ya yang hijau cuci itu. yang hijau pak ya yang biru juga cuci ibu ilmu pakai katanya Sedangkan bapak iya tapi jangan di yang putih jangan dicuci itu Nah, kenapa pak Ini situ. <laughs> ya bapak lagi masa saya ingus pak Sebab gue lihat lu udah berapa hari hidup lu ngelamun aja, ha? Apa kurang apa? Kurang makan, kurang pakai, kurang gaji, Ya, kalau saya ingat saya sih Pak, semuanya kurang Pak. Bagaimana kurang enak kerja di sini makan sore pagi? Iya iya Pak. Ya? Uh -uh. Biasanya lu nggak pernah mocel ikan di sini lu bisa mocel ikan sepuas-puasnya. Ya, ilah. Apa yang dipocel sepat Pak tulang mulu. Makan bisa nambah. Ya, tidur udah bisa kentut. Ya, Bapak kalau ngomong saya ya aja, Pak. Habis kurang apa lagi kerja kalau kira-kira udah nggak senang laporan. Ya emang kalau saya pikir kerja di sini cukup semua semua Pak. Tapi yang namanya manusia kan begini Pak. Ya pun bandanya cukup, tapi pemikirannya tenang. Tetap aja jadi buah pikiran Pak. Maka kalau kira-kira udah nggak senang kerja sini uh, keluar. Orang yang mau kerja sini berebut, nah antri. Garam. Sebetulnya sih begini Pak, saya mau ngomong. Tapi sama ibu juga ngomong saya cuma tinggal sama bapak aja yang saya anggap hubungan saya yang betul-betul sayang sama saya pak lihat lu oh, berapa hari lu kalau ibu lu mandi pakai diintip apa? tuh bukan diintip pintunya nggak ditutup pak hmm, maaf pak saya bukan songong ngeliat dikit gitu gua nggak berani ngintip ya berapa aja bukan nyari kesempatan apa yang maksud lu? begini pak sebetulnya saya tadinya pakai duit bapak saya satu juta Orang kaya boleh, ya kaya juga musuhan Pak di kampung. Oh, <laughs> gitu. Iya, iya. Kalau orang kamu suka gusiran, suka jual tanah ya? Iya, iya. Mau, Pak. Yang nggak ingin ya. Soalnya kan kepengen punya motor, jual tanah. Lihat. <laughs> Iya, ya maklum di kampung, Pak. <laughs> Aduh. Nah, tapi bagaimana? Ya, kebetulan mungkin saya pakai. Habis, Pak. Iya, iya. Ya maklum anak muda kan saya masih muda, Pak. Iya, lalu? Ya, apa tuh? Gila jaipongan. Orkes perempuan. Jadi uang itu habis. Hmm, kebetulan ya uangnya habis, bapak saya nanyain. Terus? Ya, kan? ya mau nggak mau saya buat alasan supaya bapak saya jangan marah. Iya, iya. Bilang, Pak, duit ada. Emang sih bener habis. Cuman, duitnya setengah juta, saya buat kawin. Waduh, lu ngaku udah dibuat kawin tuh duit yang setengah juta. Iya, iya, Pak. Jadi lu bohongin bapak lu. Iya. Supaya jangan marah. Betul, Pak. Bagus itu. Cakep, Pak. Terus? Iya. Jadi, ini separuh lagi. Mana yang setengah juta lagi? Bapak tahu sendiri kan, kalau orang udah berumah tangga, nggak punya rumah, itu apa pantas? Iya, iya, iya. Jadi ini setengah juta saya bikinin rumah. Mm-mm. Sekarang juga lantai belakang belum ada ubinnya. Kaget bapak saya, Pak. Iya, iya, iya. Kalau olah percaya sama saya. Iya, iya, iya, iya. Bohong aja tuh? dua kali baru, Pak. Nggak apa-apa, nih. Orang tua wajib dibohongin. Ini bapak nyinyir, Pak. Orang bohongin, dibohongin, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan Pak ya? Enggak apa-apa. Kerja orang lain namanya Pak ya? Iya. Iya. Jadi kebetulan nanti bisa ganti Pak. Dia tanya rumah saya di mana Pak. Iya iya. Bapak saya di mana rumah lo? <laughs> iya iya. Lu bilang sama bapak lo. Iya iya. Lu ngaku kerja nggak sama gua? Enggak. Lu ngakunya kerja di mana? Saya kerja di kantor. Waduh. Jadi saya cuma pagi adanya jam 7, sore jam 6. Iya. Iya. Gitu makanya ini saya alasan kalau bapak saya sampai kemari, ini saya mau minta tolong sama bapak. Mm -hmm. Gitu. Jadi jangan sampai bapak saya marah, dia datang kemari. Mana rumah lu? Ya. Oh iya iya, itu gampang. Nanti gua tanggung jawab nih sekarang juga. Oh begitu. dia nggak ditolongin <laughs> tapi lihat saya lihat muka dulu saya orangnya bisa nolongin saya ini <laughs> kemana orangnya apa ngitung duit lagi apa kemana ya? orang kena ya ini sebenarnya ngajak-ngajak duit gue nih <laughs> ya Allah ikut, ikut, ikut. Yang di mana, Bang? Wah, lu jadi ganggu peranan duit gua loh. film aja duit tak ada peranannya. Ya kan itu masing-masing peranannya, itu juga masing-masing jurusannya. Ini jurusan buat uh, beli kebun, hmm. ini jurusan yang buat beli mobil, itu bisa desain. Jurusan berapa mana bang? ya duit pakai ada jurusannya bang bang. Iya dong, nggak seperti orang yang lain. Ini yang kecilan ini jurusan ke ini. Waduh, kemana? nggak ada jurusannya mau ke cewek. Nih, kalau gue mau ke cewek nih kepelan saya nih. Enak banget. Emang lu udah tahu emang udah udah belajar silet. Eh, buset. Yang bisa main pukul? Iya. Silat. Ini menyukur jenggot pakai silet. <laughs> bagus yang perempuan mah nggak perempuan nggak lelaki harus apa namanya berani eh, apa rajin berolahraga iya dong sekarang sih badan jadi sehat otot-otot jadi kuat mm -mm. gitu mestinya kayak abang nih abang orang kaya rajin olahraga tuh jadi pada nonton ah, gue jadi sehat nah, itu menonton sih Kalau <laughs> lihat di kampung ya hmm. pagi-pagi hmm. ol olahraga eh nabung <laughs> Paling bisa kalau ngomong orang di kampung. Itu golongan-golongan ini keturunan-keturunan Simali itu pagi Nagun, bakar singkong. Ada ranjanya dong. Iya, iya. Namanya nyari keangetan dia mau bang. Ya tadi olahraga dong, sport, jadi badan sehat. Ya mungkin sekarang sih zaman kemajuan di kampung juga pasti diturutin. Eh ngomong-ngomong katanya si Mali ini uh-huh. minta mm-hmm. pertolongan. Uh-huh. Ya mau nggak mau apa kesusahan dia? Ya kita wajib menolong ya. Iya, oh. kan dia pembantu. Panggil kalau gitu si Mali. Ya, Mali? Kak? Mali? Kak? Orang Sunda. Maksudnya supaya sopan, Bu. Ada oh. apa, Bu? Oh, ya, gitu dong. Iya. Itu Bapak manggil. Manggil saya, Pak. Iya, sekarang mau tanya. Gua, biarpun lu sebagai pembantu gua. Saya, saya. Pernah lu kerja di sini bukan bulanan. Udah enam tahun, Pak. Hampir enam tahun lebih. Iya. Gua nggak anggap lu sebagai pembantu lagi. Terima kasih Bapak yang terhormat. Jadi saya di sini udah dihitung anak Pak gitu Pak. Gua anggap bujang. <laughs> ya, Bapak mah. Ya sama aja itu Pak. Maka kesusah apa, lu keperluan lu apa, asal lu kasih tahu. Itu yang tadi saya ngomong, Pak. Tadi gimana? Maksud saya kalau misalnya bapak saya sampai kemari nanyain rumah saya, rumah bapak ini saya mau akuin. Diakuin bagaimana? Kan itu hanya bapak saya. Iya. Yeah. Mana rumah lemari? Bapak saya orang galak, Pak. Oh, yang pernah lu udah ngaku punya rumah gitu? Iya. Iya, iya. Maksudnya, nah ini Pak ada. Iya iya. Tuh gitu. Cuma nunjuk doang. Bang nunjuk aja pak. Ada mana mari rumahnya? Ini iya begitu eh, bisa itu cuma nunjuk doang kan terima kasih cuma nunjuk aja kan? supaya jangan dimarahin sama bapaknya kan iya iya <laughs> bisa kan pak bisa terima kasih bapak yang terhormat ya kan gak aku selamanya kan kagak ini supaya bapak saya jangan marah aja bisa itu kan dia tanya lagi tentunya Hah? lu katanya kerja di kantor kok pakai lu begitu iya ya ini maksud saya ya ada yang mau pinjam bapak nih pak apaan baju baju iya Baju gua? Iya. karena nah, kan rumah udah diakuin tuh Iya kan rumah kalau saya sana, rumah saya gedung begini pakainya begini, tidak ya akan dipercaya pak. Jadi gue dipakai rapi. Enggak bang. Gue pakai jas. Iya pakai lu juga sebentaran kan? Sebentaran aja supaya bapak saya percaya aja ini bapak. Jadi pantas kelihatannya dari kantor gitu. Iya. <laughs> Pinter amat lu. Eh. Ya kan bapaknya ngajarin. Pakai lu yang ada. Bapak kasih. Dasinya lu pakai pakai. Ima aci pak, ima aci. Salam, kamu bohong. Cuman bapak saya pada waktu nanya, Melihat lu kerja di kantor apa nggak sibuk? Ya sibuk pak. Nanti istri lu di rumah apa gimana? Pak saya punya pembantu. Oh, lu aku punya pembantu. Pembantu pak. Laki perempuan? Laki. Iya iya. Ya jadi maksud saya kalau bisa bapak saya nanti kemari dia istirahat di sini, lu masa saya yang ngambilin air nggak mungkin dong. Iya. Bapak saya anaknya orang kaya. Iya. Ini satu-satunya jalan. Saya mohon maaf bapak, bapak saya mau jadi bujang. Wah jadi pembantu. Iya. Lu jadi tuan gitu. Iya. Ya eh, bisa. Iya, Amin jumbul. Udah rumah lu akuin gaji gue pakai, lalu jadi dipindahin jadi pembantu gue. Maksudnya supaya bapak saya percaya aja ini mah pak. Gue pakai salin loh. Salin aja bapak pakai ini nih. nih. Gue pakai baju lo, nah. baju gue lo pakai. Iya. Eh, Gue bodoh amat nih. Ya ini kan namanya Pak. Kita hidup di dunia ini harus saling tolong menolong ke sesama manusia. Begitu maksudnya Pak. Tolong. Iya. <laughs> Gue nolongin orang yang bohong ini. Ya nggak apa-apa saya bohong juga sama orang tua saya. Jadi bujang gue bujang-bujangan. Bujang-bujangan selama bapak saya ada di sini aja. Nggak lama itu ya. Enggak. Ya, bisa itu mah. Ya, seenggaknya dia tanyain. Ini pembantu lu. Bapak nyebut saya. Dia sopan nyawa Pak. Eh bisa. Iya dong. Orang, hmm, bapak lu, bapak lu orang susah dia. Iya biar orang namanya anaknya orang kaya. Oh jadi lu juga gue hormat, bapak lu juga gue hormat. Iya dong begitu bapak saya sampai kemarin di bagu ambilin kopi. Iya, Silakan iya. minumnya pak. Lucu. Bapak kan kaget apa ah, pak? Ya bukan gue jadi jadi dua dia yang eh ini. Ya ini kan namanya juga minta tolong Pak kan saya. Ya sebentaran ya. Sementara aja. Bisa. Bisa. Bapak saya begitu istirahatin lah ngaklok. Ditanyain lah istri saya mana? Mana istri lu mari? Tuh. Lah kagak punya bini saya pak gitu aja. Wah berarti saya bohong dong. Eh lu ngaku udah punya bini ya? Punya bini ngakunya saya. Iya ya. Nah ini nih pak yang saya bingung nih pak. Nyari babu aja leh yang miring-miringan. <laughs> yang miring-miringan orangnya maksudnya? Kakinya pendek sebelah. Ah! Ya. Masa bini orang kaya pincang, Pak? Tapi, ya, ya, tapi ya gimana? Kalau kita pakai orang luar, kalau setuju kalau kagak, kita ya. Lagi kalau yang namanya babu, bukan punya jelek. Iya ya. Ini satu satunya jalan, bini bapak, saya akuin bini saya. Gitu iya. Kan? Iya. Oh iya. Berangkatnya banget ah bapak Dari barat sampai ke timur boleh, bini mah ada yang dipinjemin. Ini kan namanya minta tolong, Pak. Ya, minta tolongnya lu mau udah lewat dari batas lu. Ya pagar aja jangan sampai tembus. Ya iya, iya. kasihan atau apa-apa. Gue dipindahin kedudukan jadi bujang, gak jadi suang hmm. ya, jadi ini, ya, bini gue juga diakuin. mbak gue kemana gue, leh? Ya, kalau jadi bujang. Hah. Ini kan bisa, bisa saya kira bisa itu nolongin saya, bisa itu. Buat orang yang suka menolong, iya. suka iya. beramal, itu berkahan, panjang umur pak. Iya dah, aku masih pokoknya begini dah. Hah. Biarin sekaligus dah, gue nolongin lo dah. Ya, tapi uh, ada kata ngakuin ini juga jangan nggak ngapa-ngapain kan juga ngakuin doang nggak ngapain nama maksudnya Ada kata ditanya bapak lu mana le rumah lu ini gitu ya iya, iya, iya. ini pembantunya Ini gitu kan iya mana le istri lu lah itu itu gitu doang iya bisa itu mah bisa gitu, kan iya cuma nanti misalnya pada waktunya bapak saya istirahat ini bapak sediain tempat tidurnya buat buat bapak saya istirahat di sini oh iya iya gitu makannya hmm. mandinya nanti saya kan kalau itu di bangkonya ono oh, yang depan pak no ini yang yang yang yang juga siapa lebah kan udah bujang saya eh, iya iya lah Cetek gua dia kali nih, ini nih. Sumpah gue saya mau. Ya udah, masa kamu percaya sama saya, Pak? Tahu saya dia kali. Ah, kalau gitu runding dulu sama Ibu. Itu bapak yang manggil sama saya. Nih, nih. Bapak beli mie? Manggil bini gua. Siapa? Eh, Sini dulu. Eh, eh. Abang belagu amat sih, Bang. Udah tua dandanan. Lah, bukan gua dicopotin sama Ali. Itu pakai kaos dekil begitu. Ini begini, gua jadi peranan bujang sekarang. Bujang peranan. bang, malu bang kalau abang jadi orang kaya ini bisa apa jadi turun jadi bujang. Ini sifat nulung kepada orang yang susah, nulung kepada orang yang gede bohong, nulung orang yang akalnya banyak, nulung orang yang suka ngelabun orang tua. Ya, ilah kepanjang. Iya, sebenarnya kan bohong orang tuanya dibilang pakai duit orang tuanya tuh uh banyak ditanyain orang tuanya katanya duit itu dibeliin apa dibikin buat rumah uh uh, lantas sisanya dibuat kawin uh dia juga ngakunya kerjanya bukan di sini kerjanya di kantor kan yang ngakunya eh si Mali iya uh lantas rumah sekarang udah punya Mali nih lah diakuin dia iya rumah ini kita pulang kemana ah ini kalau bapaknya datang aja oh. Oh, cuma cuma ngakuin aja. Iya. Nah, ini abang kalau dandan begini? Nah, gue jadi pembantu nih sekarang. Eh, pembantu si Mali? Iya. Ya Allah, gue mau jadi tolol amat, Bang. Gak apa-apa, kita sifat menolong kok. Semalah, oh. ini lo mau mau lo dipinjam sama Semali, jadi bini Semali sekarang lo. Dipinjam? Iya. Karena ke bini ada yang dipinjemin, Bang. Iya, orang lain orang lain mau orang, -orang. Iya. Hmm. gue mau bodohan gak apa-apa gue mah. Oh, ada-ada aja bini di pinggir. Ya sebentar sih bang ngakuin doang apa bapak nanya mana rumahnya ini, mana bujangnya itu, mana bininya itu lagi itu doang. Oh cuma cukup di itu? Heeh. Uh -uh. Itu sih saya mah terserah abang. Mari ya, nah, tidak tuh bisa, bisa. Nah mulai hari ini kalau saya panggil Bokir, saya tuan. Nah begitu masanya? Eh bu ya. Iya dong. Kan bujang saya. Lo kerjaan gua apa Lah biasa bujang mah umumnya bujang nyapu ya. Oh di halangan. Iya nyapu, iya. gerasi. Apa tuh berisikan gerasi. Iya iya. Gitu. Bu. Iya. Nah berarti mulai hari ini uh -huh. ibu suaminya saya. Oh jadi bukannya bang Boki lagi? Eh, eh, eh jadi maksud saya begini Boki. Ya. Seandai kata nanti ada tetamu maupun dari kantor. Bangongan ya. amat tuh ya suaranya boleh. Nah, gitu ngomongnya dong. Iya iya. Nanti seandainya kata ada tetamu dari kantor, atau dari produser mana saja bilang e, bapak ada tapi kayaknya sih ntar sore dia mau ke Jepang iya, iya. gitu jadi mungkin bapak berangkat dengan ibu ke Jepang iya iya jadi yang saya nggak bisa saya takut udah bangunin huh? gitu nah karena saya baru pulang iya. dari kantor saya mau istirahat Uh, mau tidur, mau tidur. Ya orang kaya rata-rata ngantuk dong. Iya. Bu? Iya. Karena bapak baru pulang. Uh -uh. Ya, bapak mau tidur dulu. Oh, jadi bapak mau tidur. Tapi bapak nggak mau sendiri. Tidurnya sama siapa? Sama ibu dong. Lah, boleh. Boleh. Betul apa-apaan. Katilah, kata itu mah, kata lah. Kok bisa? Kenapa? Eh, wujud deh. Lah tidur nyambung. Ya orang ama bini, Kir. Lah kalau ada tidur nyambung, boleh lah rusak pekalangannya. <laughs> Ya, iya emang nanam singkong apa? Bukan lah bicaranya kan nggak pakai segala tidur nyampur. Ini maksudnya begini Pak Bokir, supaya bapak saya di sini lihat waduh betul anak-anak anak saya itu cinta kepada istrinya. Lah cinta sih cinta, kamu kan lu bini-bini yang leh. Nah sekarang kalau misalnya saya di luar, istri saya di dalam, wah bini saya nggak rukun, bapak saya nggak percaya ngomel, yang kecewa bapak di sini. Kok Pak Bokir kata orang kaya, di rumahnya ada orang ribut, nih yang jelek bapak. Eh, iya. Tuh, itu maksud saya. Jadi lo tidurnya nyambung. Ya, nyambung sih enggak ya. Palingnya namanya orang tidur. Iya iya, ya nyambung Tidur nyambur mau gak mau, leh. Kenapa? Lah, jadi gelap mata budak kuping nanti. Jadi sekata-kata aja <laughs> gitu ya. Betul begitu kan? Ya, tapi terus. Ya. Tidur jangan dekat-dekat. Lu pakai lana bang biar empat lapis kayak gitu. Enggak kebanyakan itu, Bang. Nah, bukan. Ya. Jelas depan mobil pakai cara sampai empat. Enggak kan dia aling-alingin guling, Bang. Ya, ini terjak nih Bang guling. Emang kucing pakai diterjak. Ada-ada aja, Bang. Ya, ini begini dah, gue masih bodoh dah. Ya, asal jangan habis, gue mau begitu aja. Ustaz. Yadah. Emang gado-gado apa dimakan? Ada Ya. Ada lecet baru lima ratus. Oh, untuk apa, Pak? Kasih lagi bokir. Nanti hmm. dia mau jajan. Masa dia bangun kita lagi tidur kan mengganggu. Nah, emang gue oh. duit gue banyak, nih. Kapan duitnya di kantong baju saya masa diakuin? Emang itu segala duit di kantong kantong itu lupa di sini lah. Berarti di saya di sini. Sabar, nah, lihat jadi. Ayo bu, kita istirahat dulu ya. Oh sekarang Pak. Mari mari. Wah, kembali apa ini Pak? mah. Ya tapi sifat menolong sih nggak apa-apa. Biarin saya nyapu aja dulu. Ah. Ngeri? Ya bang. Waduh, Jakarta hebat bener Itu mobil banyak amat bang. <laughs> Lihat <laughs> ini, lampu. Ini ya lampu ada yang mata kita kalah sama lampu. <laughs> aduh, aduh. ini ini lagi lampu abang. Ono bererot. Oh, ini, ini bunder-bunder dipanggil lampu neon. Neon. Iya. Neon orang mana? Ya itu yang terang. Yang saya dengar makanya listrik neon. Iya, itu li, lu lihat itu ya. Tadi, kan ah. tadi gua mukanya atas aja lu tahu itu. Kenapa, Bang? Itu katanya ini dipanggil Jakarta Malar katanya. ya, Kak, Jakarta apa? Jakarta Melar. Oh, yang ada tubuhnya? Iya. Ada yang sudah dengar bang, katanya Jakarta Fair. Oh, Jakarta Fair? Oh, oh. Fair apa kalau ditarik melar? Iya, ngomong. Iya, jadi kata melar. Iya, <laughs> Ini kali, Ri, nah? kalau anak kita rumahnya begini, Ri, nih ya. oh, ya. Iya. Masa iya dia lupa sama orang tua? Mustahil, Bang. Namanya anak boleh kita ngerawatin rumah begini nggak inget sama kita. Gue rasa tuh anak nurunin lu, Ri. Lah? Lu juga dulu entah udah gede. Jadi perawan kagak tahu pulang lu adanya di pun pisang mulu nguntal melalaki gulaki bulung kiong racun bukan kiong bukan kiong racun kalau anak sekarang kata mah katanya lu turunan grame apa katanya grame iya nih kalau ada lelaki suka ngantel aja ada kata anak sekarang maksudnya perek iya lu gituan kali <laughs> Iya, saya jadi perek. Ya gua kawin sama lu gua kagak tahu janda, enggak tahu perawannya. Nah, ya lu malu-maluin aja, kapan saya masih perawan asli? Hah? Perawan asli. <laughs> Eh, perawan asli. Gua kawin sama lu gua dibatin rasain rasanya. Ah, ini abini gua apa perawan apa ini? lagi kagak tahu wangi gue dengerin gue liatin gue ngasih rusutnya orang yang namanya aku udah wangi mah bang lakinya giat namanya beliin alat-alat iya. cantikan ya, apalagi di muka di ketek gue liat asem aja gue dini <laughs> semua eh, eh ngomong-ngomong ya Hah? Dandanan saya bang ini kelihatannya kak Bahenol juga bang ba badan saya. Bahenol pala lu bejan. Lu kalau ada orang bawa selepet kan bisa selepet lu, Ri. Saya seperti utut. Anak bajunya merah abang-abang ke Jakarta. Lah namanya ini dananan Jakarta ini ngota Bukan dananan ngota itu. Ya lu lu pantas supaya gede ditangkal udah kayak badut lu sialan. Si banyak kelihatan gemol bang, tahu nggak? Kelihatan gemol, bokongnya gemol, mukanya kisut muka kapan dikata bang biar muka jelek asal bodinya cakep tuh. Bodinya cakep. Ngomong-ngomong Ri ini kan rumah cakep banget Ri ini ya. Iya bang. Kita nyariin bang. anak kita udah capek rasanya. Emang tempo hari katanya aja bukannya naroin nomor, katanya nomor berapa gitu kasih tahu sama abang. Katanya tanah tinggi gue cariin, tanah asal ada yang tinggi gue korek-korek kagak ada. Tanah tinggi Senen. Enggak ini tanah yang munjung-munjung gua korekin kali anak gua nyesep di situ kagak. Kan jangkrik. <laughs> tanah tinggi katanya. Tanah tinggi juga tanah tinggi Jakarta, Bang. Eh, ngomong-ngomong Ri, numpang nanya Ri. Mana? No, romanya tuh itu orang apa patung Ri lagi diem aja. Kemana lo patung kali bang? Tadinya uget-uget. Ini lukisannya bagus nih giginya begitu sih romanya itu patung tuh. <laughs> Iya, yang si Wah eh, orang nyanyi. <laughs> Wah gue ninggarin lagi orang. Oh. yang ling lai. Oh. yang ling Oh, iya ya. Miwon mi somai. Oh, tukang tukang somai. <laughs> tukang somai. Bang somai. Bang somai dua piring, Bang. Eh, lu jangan ajak-ajakan begitu loh. Masuk masuk ke, ke orang lu ya. Marah. Saya numpang nanya, Bang. Ya, tapi itu jangan injak-injak pun kembang dong. Nah, pun kembang bayangin. Pun kembang. Oh, orang biasa kali lo. Oh iya. Sorry Mac, sorry Mac. Nah, gue panggil Mac dia. Jangan di situ dong. Oh, saya udah sini ya. Di, itu kolam itu. Oh, Aduh, tadi oh. ikannya mabok kena kaki lo. Mana kolamnya? Oh, sayang orang ini? Mabok. Udah sini, udah sini. Udah mana bang? Udah sini. Sini yuk. Eh, itu timbangan itu, eh. Itu mana sih? Timbangan emang gue mobil, timbangan bang, Bukan nanya bang. Mau apa? Saya mau nanya ini, apa boleh kagak nanya saya? Boleh saja. Boleh saja, boleh saja. Ini saya mau nanya, saya ini sama nenek-nenek, ini nenek-nenek saya bang. Ini bini saya, abang boleh lihat wajahnya hmm. dan rupanya. Berapa duit atuh? Eh. Beneran. Tawar. Bini gue dibeli oh, orang nih mah. Ini saya menumpang nanya, nanyain anak saya bang. Oh, nanyain anak? Saya. Iya, iya. Anak saya pergi, udah ya, udah lama. Ada kira-kira bangsa lima tahunan kali mah bang. Uh, lanang apa wadon? Uh, eh, buset, emang keblok, <laughs> eh, lanang laki kan emang ya? Iya. Oh, lelaki. Oh, jadi? Anak saya ini pergi, katanya sih udah kaya katanya. Hah? Ah, udah punya rumah, udah punya bini katanya. Iya. iya. Cuman katanya rumahnya di Senen. Ah, alamatnya sudah tahu. Sudah tahu katanya. Ini saya lihat, lihat nomor dua nih rumah nih. Iya. Nah, namanya anak saya namanya Mali Bang. Mm -mm. Mali, Mali. Kalau Mali di sini. Ini giginya sama sama Abang ya. di sini. Iya. Ini rumahnya nih. Iya. Oh, waduh, betul ya. Siapanya Abang? Ini saya menurut cerita, ini saya pembantunya. Oh. Pembantu pakai adu celana. Rupanya nih pembantu bikin naskah kali nih. Eh, eh, mau cari dia? Saya mau cari dia. Kalau ini pembantunya coba. nya di mana adanya? Ini orang tuanya Mali. Saya orang tuanya Mali dan ini mamanya si Mali. Ini hmm. papanya, ini maminya. Iya. Orang yang pakai nyebut mami bagaimana mukanya? Kok? Nah, emang mukanya bagaimana? Iya, Udah lihat dari belakang sih emang kotak oh, umpamanya. Iya dong, sepokatnya dong lihat dong. Ya, tapi mukanya muka kerukut. <laughs> eh, nggak begituan. Eh, nggak begituan tuh. Hey. Jangan sembarangan aja lu ya. Biar mukanya kayak muka kerukut atau mukanya jelek kayak kayak cobek, tapi ini ke bawah sama dong. Rumahnya begini. Iya. Lu sebagai pembantu anak gua kalau gitu. Iya. Bujang ya? Bujang iya. anak gua lo orang susah, orang miskin, tukang kelaparan lo, yang makan kagak tau mindo. dia, dia, dia nggak tahu ini. Dia. Dia kagak kenal duit, Hah? apalagi di ribuan, ratusan jarang megang lo. Nggak tahu ini. Kagak tahu apa? Gua tahu lu bujangnya. Panggil anak gua suruh kesini. Lalu yang sombong-sombong amat, lu enggak tahu kan? Lu kaget tahu bagaimana? Gue berhentiin lu, gue bilangin anak gue lo. Hmm. Uh, <laughs> apa satu ya? Ayo cepat, nih Uh, bang. Nah, Nori. Ah, ya? Rasanya kita bisa makan kenyang rasanya di sini. Iya bang, abang betah kira-kira di sini bang? Oh, gue sih betah, gue bisa empat tahun tinggal di sini kalau eh, ah, <laughs> iya. ini bapak di sini ya. Ya. Sepesan ah, boleh duduk-duduk tapi asal jangan kentut ya lah kenapa jadi banyak bangsat emang nah, kentut gue jadi bangsat tuan tuan siapa katanya ada berapa lu nih Buset, jangan bilang begitu. Oke, eh, kita lupa. Ada apa, Ada tamu, Tuan. Ma? Ya? Eh, kain papa di mana? Eh, Uci. Oh, tadi di tempat tidur. Sana, sana. Ya. Yuk, rumahnya lecek amat. Yang bangun tidur abang mau Bang. Wah, bahaya lu gue ini. Ah, bahaya. Tabrakan di mana sih pakai bahaya? Ini ada tamu. Uh, dari mana? Dari kantor? Katanya sih bukan dari kantor, rumah mana Dari kampungan. Dari kampung mau jual tanah dia? Tahu. Kasih minum bokir. Kan cirinya ada kalau orang dari kampungan mah apa pakai celana panjang digulung pakai sendal jepit itu becek mungkin wow. lu apa jelas amat udah kamu ya gimana ya ya karena di depan gua sedan dia mikir pengki ah. kamu mikir pengki nah Bawa, banyak bawaannya namanya kayak sayuran gitu oh, suka sayuran iya Eh, uh, tunggu sebentar ya di mana oh Malik, Pak. Waduh. Masya Allah. Untung ketemu Bapak cari. Waduh, ayah sudah mencari-cari ke sana ke sini. Aduh, Ananda. Waduh. <laughs> Begini Pak, syukur Alhamdulillah Bapak bisa ketemu Mali hari ini. Sebetulnya Mali hari ini harus berangkat ke Jepang Pak. Waduh, kalau bisa Bapak bonceng ke Jepang Mali. Ya, nanti kalau ada waktu kita santai bersama Ibu. Oh, ini Ibu. Mali, Ibu? Mali. Ibu. Ini Mama, Aduh. Masya Allah Mama. Bagaimana keadaan sehat Mama? Sehat saya. Waduh, orang oh, yang susah, nanti lagi bingung. Waduh, bujang. Eh, lu nggak tahu lu. Nggak tahu apa lu, ha? bisa hmm. nggak pengen liatin gua mau bagaimana juga boleh ini kekayaan anak gua. Bogir, rahasianya sama gua. Bogir, ah jangan mencampuri urusan kelas berat pada ngomong. Jadi Bogir cukup megang sapu, ambil air, kopi matangin, bawa ke sini. Ini hormati orang tua saya. Hmm. Balik. Ada apa, Bapak? Ini Papa mau nanya bikin rumah habis berapa jut ini? Wah kurang lebih bangsa 20-an satuan dah Bapak. Uh, yang ya, katanya ada bini lu, bini lu mana? Ada, Mas. Ya. Mama. Kenapa? Kok dalam saja. Lu kenapa? Ini papa saya baru saja tiba di sini. Yang ini. Mas? Ya? Perkenalkan dong. Mana? Ini sih oh, saya. Winanto. Oh, mama Neng. <laughs> Cakep bener kan? Oh ini bapaknya pemali? Ini istrinya Mali? Iya pak. Waduh, kalau ini berapa nih? Ya, ini pakai dipeluk. bangun, bangun. Eh, lu gua sama mantu gua gua mau bagaimana kek? Boleh aja lu kenapa ngelepak kepala gua lu? Eh, tapi kan gitu gak tau kan tau kan. Gak tahu ngapa lu lu bujang. Berhentiin ya. Sudah maklum dia otaknya agak miring, Papa. Uh, oh, orang gila? Ya, hampir Untung ada di sini. Kalau enggak ya enggak tahu bagaimana, Papa. Kasih makan tulang dia supaya waras gilanya. uh, ya? Uh, yang ngomong barangan aja. Barangan sembarangan. Jangan rendeng aja, Bokir. Ini orang tua saya ambil duren. Hah? Bawa ke sini. Yang di kulkas ya, duren. Kalau malu berhentiin ya, malu berhentiin. Kasihan papa dia orang susah, Papa. Udah kasih kolar lah. Ah, Malik, apa gimana Bapak? Bapak kalau bisa di sini ya kali bangsa dua tahun Bapak baru pulang. Lah, lamaan gue. Eh, kenapa jadi ngelarang lo? Biarin, kira ini kan Bapak gue. Jadi kalau lama-lama lah ini siapa? Lah, anak gua kekayaannya, bukan gue minta sama lo. Makanya lo, lo mau belamparan ngamparin orang tua lo mah bakal beli tanah lu susah kalau nggak kerja di sini. Eh lu nggak tahu tahunya ya? Nggak tahu tahunya lu gue berhentiin lu. Eh, ini eh, eh, Eh, Bujang, Eh, apa kita makan bersama dulu bagaimana ya? Oh, makan. Uh -uh, jadi iya. maksudnya sambil kita makan, huh? kita berbincang-bincang gitu maksud saya, Pak. Udah kali ya, udah kan, udah kan? Ya, udah. Kalau mama udah lapar, Nak. Nah, uh jadi gitu. udah ketemu orang tua lo kan, udah kan? Iya. Iya. Orang kata di sono kopi, ambil kopi. Bapak ras, rasa, bapak rasanya kalau nggak makan ini repot ini. Makan apa, Pak? A burger ah mendingan ubur-ubur <laughs> eh lu jangan nyampur lu ya orang biasa tapi yang kena alberger gue biar desa juga nggak apa-apa gue mau makan alberger gue mau makan apa jang kenapa gue lu kasih makan ubur-ubur hmm. maksud saya begini pak pembantu saya lu punya rencana memungut memungut anak pak iya. oh memungut anak ah, ah. istri lu belum bunting ya mana ada pak kenapa ngomongnya keturunan biar gesit dong supaya punya keturunan bisa nanti itu nanti bagaimana saya sama istri saya pak oh ya. <laughs> bukan kalau belum bisa nanti papa ajarin ya <laughs> wah gua gerbek lo eh, lu jangan nyampur lu jangan nyampur ha lu diam diam Loh, gede ini udah eh, aman lo. Lah, Ya bukan lah, keenakan lo lah gua, hmm. malah pertemuan rumah segala lupa lo. Dia belum ngajak makan malam. Ya ini mah ketahuan bokeh mau dateng. Ya kalau gitu namanya kalau gitu mah caranya. Nah, apaan? Nah, gua mau gua kelamaan sini ya. Dah, itu. Apa? Mantu? Ya. Sudah berapa tahun uh, jadi sama si Mali? Ya, kurang lebih dua tahun, Pak. Oh, dua tahun. Oh. Ini, tahu nggak? Eh, ini lah bokir. Si Mali nih tukang gede bohong, tukang gede tipu. Oh, ini nggak cowok-cowoknya ngomong gue diperintah dimaki-maki lu tahu rahasianya di tangan bokir nih si Male oh